Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa wa yarda wa salam. ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita telah sampai pada inti pembahasan nahwu yaitu babul i'rab wa mawadhi'uh yang membahas tentang i'rab dan kedudukan-kedudukan di dalam mi'raj. Halaman 34. Qala rahimahullah taala marfu'atul asma. Marfu'atu al asma. Marfu'at merupakan bentuk jamak dari marfu'un. Sehingga sebagian ahli nahwu berpendapat bahwa istilah yang paling tepat istilah yang paling tepat untuk jamak muannas salim istilah yang lebih tepat untuk jamak muannas salim adalah al-jam'u bi alifin wa ta'in zaidataini jamak dengan menambahkan alif dan tak di akhirnya. Jamak dengan menambahkan alif dan tak di akhirnya. Kenapa? Karena ternyata kita mendapatkan beberapa contoh isim muzakkar isim muzakkar yang dalam bentuk jamaknya mengikuti jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim, jamak muannas salim dipahami bahwa jamak itu berasal dari isim yang muannas saja. Kalau bukan muzakar berarti nggak bisa jadikan jamak muannas. Contohnya sekarang marfu'un. Bentuk mufradnya kan marfu'un. Tapi kalau dijadikan jamak bukan marfu'una atau marfu'ina. Bentuk jamaknya justru dalam bentuk jamak muannas yaitu marfu atun. Ada sebagian ahli nahu mengatakan seperti itu yang lebih tepat. <coughs> Tetapi yang lain mempertahankan kita menamakan jamak muannas salim itu mimba taglib mayoritas dan kebanyakannya. Kita tidak mengingkari adanya beberapa isim muzakkar yang dalam bentuk jamaknya wazan muannas salim kita tidak mengingkari, tapi kita melihat secara umum ternyata jamak muannas salim itu kebanyakannya berasal dari isim nah Ya, sudah kita namakan jamak muannas salim. Demikian juga dinamakan salim. kalau rahimahullah taala marfu'atul asma, marfu'at bentuk jamak dari marfu'un. Kalau al asma bentuk jamak dari apa ya, kawan? Isim ismun. Marfu'atul asma. Kalau kita rubah kedudukannya menjadi al asma'u al marfu'atu. Kalau kita menerjemahkan isim isim yang marfu. Baik, kalimat yang mengalami i'rab adalah isim dan fi'il mubari. Isim dan fi'il mubari. Fi'il mubari selesai dibahas yang marfu', yang mansub, yang majzum. Sekarang untuk isim. Isim yang mengalami i'rab banyak sekali dan i'rab pada isim itu terbatas pada tiga yaitu marfu', mansub dan majrur. Yang kita bahas sekarang isim marfu'. Isim yang memiliki i'rab rafa'. Qala rahimahullahu taala al-marfu'atu sab'atun. Al-marfu'atu sab'atun. Isim marfu itu jumlahnya tujuh. Isim marfu jumlahnya tujuh. Wahia yaitu yang pertama al-fa'ilu, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga al-mubtada, keempat khabarul mubtada, yang kelima isim kana wa akhwatiha, yang keenam khabaru inna wa akhwatiha. Yang ketujuh at-tabi'u marfu. Adapun nanti dalam penggunaannya kita tidak lagi menerjemahkan dan mengartikan nama-nama di yang telah tersebut. Karena ini menjadi istilah secara khusus dalam ilmu nahwu. Al-fa'il, fa'il dengan menggunakan alif lam atau membuangnya boleh. Al-fa'il atau fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana khobar inna. Ini tujuh kedudukan di dalam i'rab. Tujuh kedudukan di dalam i'rab dan memiliki i'rab marfu. Kalau rahimahullahu taala al-awwal al-fa'il. Yang pertama adalah al-fa'il. Kalau rahimahullah al-fa'ilu ismun marfu'un. Fa'il merupakan isim marfu' Jadi fa'il itu pasti isim. Tidak mungkin fa'il itu fi'il atau huruf. Yang namanya fa'il bentuknya isim. Marfu yang namanya fa'il marfu tidak ditemukan isim yang i'rabnya mansub kemudian dikatakan sebagai fa'il. Qala rahimahullahu taala al-fa'ilu ismun marfu'un. Al-fa'il merupakan isim marfu waqa'a yang terletak ba'dal fi'li al-ma'lum setelah fi'il ma'lum yang namanya fa'il kedudukannya setelah fi'il bukan sebelum fi'il walaupun secara makna menunjukkan dia fa'il fa'il itu secara singkat pelaku kita ulang kembali yang namanya fa'il letaknya setelah fi'il letaknya setelah fi'il dan tidak ada sebelum fi'il walaupun secara arti secara zahir isim tersebut menjadi fa'il contohnya sekarang An-Nabiyyu jalasa dengan jalasa an nabiyyi an nabiyyu jalasa nabi telah duduk dengan jalasa an nabiyyu an nabiyyu pada dua contoh ini sama-sama marbu tandanya bomah karena itu muka. secara makna sama Nabi telah duduk Ini telah duduk Nabi siapa yang duduk Nabi siapa yang melakukan pekerjaan duduk secara makna Nabi kain secara makna ya demikian juga di sini Nabi adalah rat tetapi dalam hukum nahwu kita berbicara sekarang dalam lingkup ilmu nahwu Manakah di antara bentuk kalimat ini yang dikatakan sebagai baik? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Kenapa? Karena syarat baik setelah jatuh setelah ini. An-Nabi jalasa jalasa ini Mana fa'ilnya An-Nabi? Tidak tepat. Karena fa'il itu letaknya setelah fi'il. itu letaknya setelah ini. Tidak mungkin sebelum ini. Lalu mana bikin pada jalan apa eh, fa'il pada jalan Zomir. Mustafir atau baris? Mustafir. Zomir yang tersembunyi. Letaknya setelah jalasa dulu. Zomir ini kembali kepada siapa? Kita ingin menjelaskan pernyataan beliau wa ta'a ba'dal fi'li terletak setelah fiil. Artinya fa'il itu harus setelah fiil. Tidak ada fa'il letaknya sebelum fiil. Kemudian fiil apa? Fiil kan banyak. Fiil itu banyak jenisnya. Kata beliau waqa ba'dal fi'lin ma'lum yang letaknya setelah fiil maklum tidak semua isim yang letaknya setelah fi'il dinamakan fa'il. Kita ulang kembali. Tidak semua isim yang letaknya setelah fi'il dinamakan fa'il. Tetapi yang perlu diingat namanya fa'il itu adalah isim marfu yang letaknya setelah fi'il maklum. Fi'il terbatas pada fi'il maklum. Apa itu fi'il maklum? Kalau dalam bahasa Indonesia apa? kata kerja yang aktif. Kata kerja aktif itu lebih memudahkan kita dalam memahami. Kata kerja aktif maklum. Me bukan di tapi me. Walaupun nanti dalam menerjemahkan nah kalau fikum kita lebih bebas. Karena dalam bahasa Indonesia walaupun bentuk kata kerja itu pasif, failnya, subjeknya tetap disebutkan saya dipukul Zaid. Saya dipukul Zaid. Pelakunya siapa? Subjeknya di sini. Zaid. Saya dipukul Zaid. Ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia kata kerja yang pasti tetap bisa dimunculkan pelakunya. Bukan cuma saya dipukul, boleh saya dipukul. Saya munculkan pelakunya, subjeknya, saya telah dipukul Zaid juga boleh kalimat itu benar. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak, kalau fi'il itu maklum, maklum, maka subjeknya dimunculkan. Tapi kalau majhul pasti ya fa'ilnya dibuang, dihilangkan. Qala rahimahullahu taala wa dalla ala man fa'ala al Dan isim tersebut dalla menunjukkan ala kepada man siapa fa'ala al yang mengerjakan perbuatan tersebut. Lebih ringkasnya, isim itu menunjukkan sebagai pela, pelaku. Apa pengertian fa'il kalau begitu? Isim isim sehingga fi'il dan huruf tidak termasuk. Marfu tidak mungkin mansub, tidak mungkin majrur. Waqa'a ba'dal fi'il terletak setelah fi'il, tidak mungkin sebelum fi'il. Al-ma'lum majhul tidak termasuk. Wa dalla 'ala man fa'ala al-fi'la. Ringkasnya Fa'il adalah pelaku dari sebuah pekerjaan, dari sebuah perbuatan. Kalau nah. rahimahullah mitlu contoh. kalau nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. kalau fi'il ma'lum an Nabiu isim marfu telah fi'il ma'lum maka an Nabiu apa kedudukannya di dalam i'rab? Fa'il. I'rabnya apa ya, kawan? Tandanya karena isim mufrad. Contoh berikutnya. Qalat Aisyatu. Mana fa'ilnya? Aisyah. Aisyah telah berkata. Aisyah mudzakkar atau muannas? Muannas. Karena fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya pun harus dimuannaskan agar sejenis. Kalau fa'ilnya muzakkar laki-laki, maka jenis fi'ilnya pun harus di muzakarkan. Jadi fiil itu kita sebutkan muzakar atau muannasnya tergantung dari pelaku. Yang lebih dominan, yang lebih menguasai itu pelaku bukan pekerjaannya. Yang menguasai, yang menentukan itu pelakunya, fa'ilnya, bukan fiilnya. Kita nyebutkan fiil muzakar, fa'ilnya harus muzakar tidak. Tapi kita lihat siapa pelakunya. Mudakar atau mu'anas? Mudakar, fiilnya mudakar. Kalau fa'ilnya muannad, fi'ilnya pun muannad. Kalau fazal mujtahidu. Orang yang bersungguh-sungguh itu telah sukses. Mana fa'ilnya di sini? Al mujtahidu Mudah. Kenapa kita katakan mudah? Pembahasannya khusus fa'il, contohnya pun pasti fa'il kan gitu. Kalau kita sedang membahas maf'ulun bih, kita lihat isi mansub maf'ulun bih terus. Karena yang sedang dibahas maf'ulun tapi kalau kita sudah baca buku, nah itu baru ketemu baru lautan luas. Baru ketemu dengan lautan luas. Habaral mudarrisu. Guru itu telah hadir, telah datang. Mana failnya? Al mudarrisu. Habaratil mudarrisatu. Mana failnya? Al mudarrisatu. Rastabal kaslanu orang yang malas itu gagal fasik mana failnya al kaslanu baik qala rahimahullahu taala al fa'ilu zahirun wa dhamirun fa'il itu ada dua macam zahir dan dhamir pembahasan zahir pengertian dan contohnya sudah kita lewati untuk bomir pun demikian pengertian, pembagian dan peng, pengertiannya juga telah kita lewati. Nah, juga telah kita kita lewati. Untuk fa'il yang zahir sa'alal ustazu. Al ustazu fa'il zahir. Sallal waladu, anak kecil itu telah salat. Bakat Maryamu, Maryam itu telah menangis. Semuanya fa'il zahir al-ustadu al-waladu Maryamu. Untuk dhamir katabat dia seorang wanita telah menulis. Mana failnya? Dhamir munfasil atau muttasil? Muttasil. Barizun am mustatirun? Mustatir. Kan tidak terlihat. Tak yang sukun itu bukan fa'il itu sekedar tanda muannasnya fiil. Tak kata bat tak yang sukun itu bukan zamir. Hanya sekedar tanda bahwa fiil itu jenisnya mu'an jalasat kharajna kami telah keluar mana fa'il kharajna nah zamir atau zahir untuk fi'il mubare Ashrabu. Mana fa'ilnya? Bomir. Mustafir atau bariz. Mustafir. Apa takdirnya? Ana. Kalau tashrabu. Mana fa'ilnya? Bomir. Sudah jelas. Karena di bawah anak panah bomir. Di bawah anak panah bomir. Tashrabu. Mana fa'ilnya? Bomir. Pertanyaan berikutnya baru mikir. muttafil atau munfasil? Hah? Muttafil, muttafil, muttafil. Mustatir atau bariz? Mustatir. Apa takdirnya? Hah? Iya. Anda atau dia? Keraguan atau pilihan? ataunya di sini dulu anta atau dia ragu atau tanya atau gimana kali kalimat atau itu banyak sekali maknanya At, menjadi berarti dua-duanya sekaligus gimana ini jawabannya nggak ada masalah sal sama yang bahasa tol Terus mudeng kan gitu. Ya, khair gitu Tapi nanti kalau ketemu sama orang yang suka jidal, wah entek gitu. Apa yang Anda maksud dengan atau di sini? Anda bingung? Bertanya kepada saya atau meminta saya untuk menentukan yang benar yang mana? Atau ada makna yang lain yang Anda maksudkan? Hmm. Kalau sudah diskusikan pakai Anda semua. Kalau untuk perempuan Andi. Kalau daerah Makassar perempuan juga dibilang Andi masalahnya, anak keturunan raja. Laki-laki perempuan tetap dimakan Andi. Taib tasrobu. Kalau yasrabuna mereka laki-laki sedang minum. Fa'ilnya zahir atau dhamir? Dhamir. Di bawah tanda panah dhamir. Mustatir atau baris? Baris atau baris? Bukit barisan atau bukit barisan? nggak panjang nggak pendek ya. Bukit Barisan. Ya kan? Pernah lihat Bukit Barisan? Kering. Dari kampung pun nampak itu. Nah. Baik, mana failnya sekarang di sini? Kalau baris, kalau terlihat. Wawu tawanun. nun. Wawu jamaah. Wawu jamaah. Setelah ba itu loh. Kalau nun dinamakan apa? Apa kedudukan nun pada yasrobuna? Hah? Apa kedudukan nun di dalam yashrabuna? Tanda rofa, alamat rofa. Nun di situ tanda rofa. Yashrabuna kan fi ilmu barek. Karena fi ilmu barek itu punya i'rab, berarti harus kita cari tanda i'rabnya. Apa tanda i'rab rofa di sini? Nun, adanya nun itu sebagai tanda roh. rofa. ya kalau kita punya Nah, barakallahu fikum punya kamar, hanya sekedar untuk tanda ada di dalam dan sedang keluar. Keluar. Kalau ada tandanya gini berarti saya ada, merah ada. Kalau mati nggak ada. Demikian juga ya serobuna. Kalau ada nun berarti roh, rofa. Kalau nunnya hilang, kalau menjadi yasrabu, hmm? Kalau menjadi yasrabu, di sini kan yasrabuna, di sini dalam contoh yashrabuna. Kalau nunnya saya hilangkan menjadi yashrabu. Apa kedudukan yashrabu di situ? Ilmu mudhari. Apa ya Rabnya? Hah? Dilihat baik-baik. Nggak usah ragu. Ragu mundur. Yashrabuna. Ini pasti yang apa namanya sudah paham mana ini. Yashrabuna. Marfu tandanya nun. Bisa dipahami? Sekarang nunnya saya hilangkan. Menjadi yashrabu. Sudah pahami? Nah, apa i'rab yashrabu? Kalau usah ragu. Apa i'rab yashrabu? Hah? Apa i'rab yashrabu? Ragu. marfu tandanya nun dibuang yasrobuna nunnya saya hilangkan menjadi yasrobu apa i'rabnya marfu juga tanda rafanya nun dihilangkan oh, enggak wawunya tetap ada mas udah udah kalau nun udah masih ada itu hah tak tulis sudah ini bimbingan belajar aktif, mudah dipahami dan gratis.